Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara perkara yang amat sangat besar, nikmat yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya kita syukuri bersama adalah pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Demikian pula sebelumnya yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian pula para sahabatnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah demikian pula di antara kenikmatan yang semestinya kita bersyukur bersama atas kenikmatan tersebut adalah nikmat dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan melaksanakan as-shaum demikian pula qiyamul lail demikian pula qiraatul Quran, demikian pula sedekah, demikian pula berbagai macam amal saleh yang lainnya di bulan Ramadan ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Demikian pula permohonan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimakumullah jami'an merupakan perkara yang amat sangat mencoreng daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan perkara, merupakan perbuatan yang amat sangat memalukan kaum muslimin. Merupakan perkara yang menajisi daripada kesucian bulan Ramadan, yaitu perbuatan daripada sebagian manusia, perbuatan yang berdasarkan kebodohannya. Demikian pula berdasarkan paham-paham mereka yang sesat, demikian pula menyimpang seperti yang telah terjadi kemarin di Solo yaitu satu ledakan di mana ini merupakan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Islam merupakan perkara yang kita amat sangat ingkari demikian pula perkara yang nyusis ajaran Islam ini ma'asyiral muslimin rahimahnya wa rahimakumullah bahkan juga perbuatan yang najis tersebut itu didahului sebelumnya di kota Madinah di mana mereka meledakkan yaitu bom mereka di dekat Masjidil Nabawi, di dekat Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya di kota Jeddah, di kota-kota di Saudi Arabia sana merupakan perkara yang amat sangat diingkari, merupakan perkara yang tidak dirusui oleh Islam, merupakan perkara yang dibenci oleh manusia ini Sungguh kita ahli sunnah kaum muslimin mengingkari perbuatan tersebut. Demikian pula kita kaum muslimin berlepas diri. Demikian pula mengutuk perbuatan tersebut. surat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu perbuatan yang tidak ada sunnahnya di Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu perbuatan yang hanya mengandalkan emosional beraka, Suatu perbuatan yang hanya didasarkan pada kebodohan semata ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh dengan fenomena yang seperti ini, demikian pula beberapa hari yang lalu, beberapa hari yang lalu suatu perbuatan yang menodai demikian pula merusak akidah Islamiyah dari apa-apa yang mereka kerjakan yaitu dari kelompok yang disebut dengan LGBT yaitu kelompok yang menentang fitrah manusia fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ingin jadi perempuan, demikian pula perempuan ingin jadi laki-laki. Demikian pula untuk mengesahkan hubungan antara laki-laki, demikian pula dengan wanita. Sungguh perbuatan yang najis, demikian pula perbuatan yang menentang fitrah manusia yang mana hari-hari ini demikian pula hari-hari itu merupakan usaha yang hendak dilegalisasi, yang hendak disahkan di negeri kita ini Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di hari-hari ini, demikian pula sejak hari-hari itu semakin terus menggeliat. Demikian pula semakin mereka menampakkan keberaniannya, dakwah kekufuran, dakwah ateisme, dakwah menentang Allah Subhanahu wa taala, dakwah komunisme yang dipelopori oleh PKI yang mana di hari-hari ini mereka juga berusaha untuk menampakkan taringnya, berusaha kembali untuk menancapkan kuku-kukunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang mana ini semua merupakan keadaan yang amat sangat disayangkan. Merupakan keadaan yang amat sangat disayangkan karena ini merupakan berbagai macam bentuk gerakan yang kurang mendapatkan ketegasan Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mereka dengan semangat sendiri mereka mau berbuat ini dan itu dengan tedeng aling-aling bahwasanya hal ini merupakan hak asasi manusia dengan tedeng aling-aling bahwasanya ini dalam rangka untuk membela kezaliman yang telah diperlakukan pada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pun juga di hari-hari ini, demikian pula hari-hari yang lalu, adanya suatu dakwah pengkufuran dakwah pengkufuran kepada kaum muslimin adanya suatu bentuk sikap pengesahan daripada budaya-budaya leluhur daripada nenek moyang mereka katanya yaitu budaya-budaya syirik, budaya-budaya menyembah berhala, menyembah patung-patung dan berbagai macam kesyirikan yang lainnya. Hendak mereka sahkan di Indonesia ini dengan gerakan yang mereka disebut dengan yaitu gerakan liberal ataupun juga gerakan jaringan Islam Nusantara. Sungguh ini merupakan gerakan pengkufuran di Indonesia ini, gerakan pengkufuran terhadap kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula fenomena yang lainnya dari kaum Syiah Rafidah, dari kaum Syiah Rafidah. Demikian pula yang semakin berani menggerogoti ke kaum muslimin di Indonesia ini. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga dakwah penyimpangan, juga dakwah kekufuran, juga dakwah kesyirikan yang dibawa kaum muslimin hendak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula cerita yang lalu, cerita yang lama, dakwah kekufuran, dakwah untuk menyembah kuburan-kuburan merupakan dakwah yang sudah usang. Yang ini pun juga demikian, semakin merajalela dan semakin merajalela di mana-mana gerakan untuk mengkufurkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan berbagai macam fenomena yang ada ini. Demikian pula berbagai macam fenomena yang lainnya daripada kejahilan, daripada berbagai macam bentuk penyimpangan. Maka ini semua memanggil kita untuk berdiri tegak dan kokoh di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tegak dan kokoh di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan fenomena-fenomena yang muncul seperti ini, demikian pula berbagai macam peristiwa telah terjadi di masa yang lalu. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memanggil kaum muslimin dalam firman-Nya. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين dengan berbagai macam fenomena seperti ini yang mana ini merupakan fenomena yang amat sangat membahayakan kaum muslimin, bangsa dan negara, bahkan secara khusus membahayakan anak cucu kita, keturunan-keturunan kita yang kita sama sekali tidak merasa tenang dan demikian pula tidak merasa nyaman dengan berbagai macam gerakan-gerakan tersebut, gerakan-gerakan radikal, demikian pula gerakan-gerakan pengkufuran yang lainnya. Sungguh kita sebagai orang tua tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman akan keselamatan anak cucu kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala mengajar kita dengan firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian pembela-pembela Islam. Kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam al-Hawarijin. Sebagaimana Isa bin Maryam berkata kepada pembela-pembela yang setia, berkata kepada para pengawalnya yang setia, Man ansari ilallah Siapa yang akan menjadi penolong-penolongku kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian yang sanggup demikian pula berani untuk menjadi pembela-pembela Allah Subhanahu wa taala? Qala al-hawariyun, maka al-hawariyun, para pembela Nabi Isa alaihi salam, para pengikut yang setia ini mengatakan, "Nahnu ansarullah." Kamilah pembela-pembela Allah Subhanahu wa taala. Kamilah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Fa amana ta'ifah wa kafarat ta'ifah. Fa amara Ta'ifah min Bani Israel. Maka berimanlah sebagian daripada Bani Israel dan kufurlah sebagian yang lainnya. Fa ayyadna alladziina aamanu 'ala 'aduwwihim fa asbahu dhahirin. Maka kami berikan kekokohan, kami berikan kekuatan kepada orang-orang beriman ala aduwihim atas musuh-musuh mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang di atas musuh-musuh mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semua diseru, kita semua dipanggil untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala yang semakin dilecehkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Merupakan pelajaran yang amat sangat agung merupakan ibrah yang amat sangat mulia merupakan sejarah yang tidak akan dilupakan oleh manusia merupakan kejadian yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim suatu kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam demikian pula para sahabatnya kaum mukminin Allah berikan kemenangan kepada mereka Allah berikan kemuliaan kepada mereka Allah berikan kejayaan kepada mereka sebagaimana Allah abadikan kemenangan tersebut sejarah tersebut yang tidak akan dilupakan oleh manusia hingga akhir zaman ini tetap akan terjaga peristiwa tersebut dan tetap akan dikenang oleh manusia hingga akhir zaman tersebut sebagaimana Allah firmankan Inna fatahna laka fatham mubina Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan dengan kemenangan yang amat sangat jelas Demikian pula kemenangan yang amat sangat terang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika yang fathah, ketika fathu Makkah yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhasil menundukkan kota Mekah yang sebelumnya penuh dengan kesyirikan demikian pula kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula peristiwa tersebut Allah abadikan dalam firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath" ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح jika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala demikian pula kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan itu sehingga dengan itu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja sehingga dengan kemenangan tersebut, engkau lihat wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam ini dengan berbondong-bondong. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu kemenangan yang penuh dengan pelajaran, penuh bagi kita suatu hikmah, demikian pula pengalaman yang amat sangat besar karena pengalaman ini merupakan guru yang amat sangat baik bagi kita, pelajaran yang amat sangat besar. Kemenangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Hal ini terjadi Hal ini terjadi Allah karuniakan Bukan tadi hari-hari yang penuh dengan kenyamanan Demikian pula hari-hari yang penuh dengan ketenangan Bahkan hari-hari yang amat sangat payah Melelahkan demikian pula menyulitkan Hari bersejarah yang terjadi di bulan Ramadhan Hari yang terjadi di bulan Ramadhan Pada tanggal 20 Ramadhan Pada tanggal 8 atau 20 Ramadan tahun 8 Hijriah inilah kemenangan yang diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu kemenangan yang tidak diperoleh begitu saja namun kemenangan yang penuh dengan perjuangan pengorbanan harta benda demikian pula nyawa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dalam keadaan berpuasa bulan Ramadan keadaan yang amat sangat sulit keadaan yang amat sangat payah demikian pula panas demikian pula melelahkan mereka rela mereka rela mengorbankan apa yang ada pada mereka demi keibawaan Islam, demi kejayaan Islam, demi tegaknya tauhid di muka bumi ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pelajaran yang sangat besar bagi kita. yaitu dibutuhkan suatu pengorbanan dibutuhkan suatu usaha yang serius daripada kita semuanya untuk menjunjung tauhid di muka bumi ini menjunjung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di negeri kita tercinta ini Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bukanlah suatu keberhasilan yang diraih dengan tenang-tenang saja namun perlu dengan pengorbanan harta harta benda demikian pula tenaga kita demikian pula pemikiran kita semuanya معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى menyebutkan di dalam surat يوسف ayat 108 kata الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Aku demikian bila bersama dengan orang-orang yang mengikuti dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada hamba-hambanya tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang jalan yang ditempuh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Demikian pula otomatis jalan yang juga ditempuh oleh para pengikutnya yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah juga jalannya para pengikutnya yang as-sadiq al-mukhlis, yang jujur demikian pula ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah kepada Subhanahu wa taala, menegakkan tauhid, demikian pula menebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala basirah, di atas ilmu dakwah tersebut, di atas ilmu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah jalan yang ditempuh Rasulullah, demikian pula para hingga akhir zaman. Maka demikianlah semestinya kita sebagai pengikutnya yang al-khalis, ya, yang mukhlis demikian pula yang sadiq yang jujur demikian pula ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka demikianlah semestinya kita menempuh jalan tersebut ikut berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dakwah ini li'alai kalimatillah untuk menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab yang ada di pundak-pundak kita bersama. Rijalan wanisaan, yang laki-laki demikian pula yang wanita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian perlu diperhatikan bahwasanya dakwah tersebut di atas basirah, di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para ulama salaf, bimbingan para sahabat, demikian para ulama yang mengikutinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, bukanlah dakwah di atas mimpi-mimpi, demikian pula bukanlah dakwah di atas cerita-cerita, dongeng-dongeng, bukanlah dakwah-dakwah yang didirikan di atas hadis-hadis dhaif, demikian pula berbagai macam kebohongan yang lainnya. Namun didirikan di atas ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. wa subhanallah dan maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ana minal musyrikin dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukanlah termasuk orang yang menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dan bahkan Beliau pun juga demikian. Bukan termasuk bersama dengan orang-orang musyrik. Beliau meninggalkan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijaga sebagai kawan dekat, tidak dijaga sebagai orang yang untuk berkualitas padanya, berkasih sayang padanya, tidak demikian. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam menjauhi, menjauhi orang-orang yang menyembah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula para pengikutnya semestinya demikian untuk berlepas diri, untuk barok, kullal bara'ah dengan sepenuh berlepas diri kepada orang-orang musyrik demikian pula orang-orang kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Merupakan figur yang amat sangat agung, yang amat sangat mulia adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang telah menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai pengikut Rasulullah alaihi salatu wasallam di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sahabat yang mulia as-sahabiul karim Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok benar-benar akan aku berikan bendera perang kepada seseorang yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintainya demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintainya demikian pula dia laki-laki ini mencintai Allah demikian pula mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah berikan kemenangan melalui tangan laki-laki yang mulia ini maka para sahabat bertanya-tanya di malam harinya mereka membahas dan bercerita siapa sebenarnya laki-laki yang akan diberikan anugerah yang mulia tersebut sehingga di pagi harinya mereka bersegera menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka berharap untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Maka Rasulullah alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Aina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu?" Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Maka para sahabat menjawab, "Beliau sakit matanya." Beliau sakit matanya, tidak hadir di pagi hari itu. maka mereka mengutus utusan untuk menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan kemudian kita datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian ketika beliau melihat bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkena penyakit mata matanya sakit kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi matanya dan kemudian dengan sekejap mata tersebut menjadi sehat dan sembuh seketika seakan-akan tidak pernah ada rasa sakit sedikit pun juga Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian bendera perang tersebut diserahkanlah kepada sahabat yang mulia tersebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menyerang benteng Khaybar, benteng yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengannya, maka dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat kepada sahabat yang mulia ini. Kata beliau, "Unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim." Tunaikanlah tugasmu dengan tenang. Tunaikanlah tugasmu dengan, dengan tenang sampai engkau tiba di kampung-kampung mereka. Thumma du'uhum ila Islam sebelum berperang, sebelum berperang maka ajaklah mereka, serulah mereka untuk masuk Islam. Ma'a ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fihi dan berikanlah kabar kepada mereka, ajarilah mereka hak yang mereka harus tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم maka demi Allah maka demi Allah Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan sebab engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada perhiasan yang paling mulia yang paling mahal di muka bumi ini. dengan sebab engkau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia maka engkau mendapatkan abad imbalan dari Allah Subhanahu wa taala suatu harta suatu kemuliaan yang lebih mulia daripada dunia dan seisinya ini Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah suatu kemuliaan yang amat sangat besar, suatu keutamaan yang amat sangat besar bagi mereka-mereka yang bisa menyampaikan hidayatul Islam, hidayah sunnah kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita sehingga mereka berada di jalan yang, jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Juga diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberikan contoh yang baik, contoh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Islam ini, falahu ajruhu, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Maka baginya pahala. Maka baginya pahala Naam ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ajru man amila biha dan pahala orang yang mengamalkan sunnah yang engkau ajarkan tersebut dan pahala orang yang mengamalkan sunnah yang engkau contohkan pada saudaramu tersebut min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a tanpa sedikit pun dikurangi daripada pahala mereka sama sekali tidak dikurangi sedikit pun juga dari pahala yang Allah berikan kepada mereka mengalir kepada mereka-mereka yang menjadi contoh teladan di dalam menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka dengan hal ini, Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah taala juga menyatakan bahwasanya bagi mereka-mereka yang tegak dan kokoh di atas manhaj salaf, di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mungkin dia sendirian di kampungnya, namun dia istiqomah. Demikian bila dia kokoh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan sekedar kokoh saja, walaupun tanpa sibuk ke sana kemari untuk berdakwah. Dengan hal ini manusia di sekelilingnya akan melihatnya sehingga manusia di sekelilingnya akan mencontohnya maka dengan itu engkau menjadi orang lama maka engkau menjadi pendahulu daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini maka tatkala mereka mengikuti jejakmu engkau akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekadar istiqamah as ala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Naam ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah namun sebaliknya Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang berikan contoh yang jelek dalam Islam ini dengan contoh yang jelek dengan contoh yang tidak disadarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan berbagai macam amal perbuatan yang tidak diajarkan Rasulullah Alaihi Wasallam, memberikan contoh yang jelek kepada manusia ini. Naam ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha maka dia akan mendapatkan dosa demikian pula dosa orang yang mengamalkannya yang ikuti dia Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa Rahmukumullah, min ghairi an yanqusa min wuzurihim syai'a min an min min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a tanpa dikurangi sedikit juga daripada dosa-dosa mereka Dosa-dosa yang mengikuti kejelekan tersebut akan dipikulkan kepada mereka-mereka yang memberikan contoh yang jelek dalam Islam ini. Iyadzan billah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka sekali lagi, maka sekali lagi merupakan tanggung jawab kita bersama tanggung jawab kita bersama untuk menegakkan tauhid di muka bumi ini. Demikian pula menebarkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam yang didasarkan pada ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam merupakan pesan dari syekh kita yang mulia Syekh Rabi' Ibn Hajar Al-Madkhuli rahimahullah taala. Beliau memberikan wasiat-wasiat yang amat sangat berharga bagi kita semuanya. Maka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu kitab Allah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan jalannya Rasulullah Demikian pula jalannya para pengikutnya Yang setia, yang sadik, yang mukhlis hingga hari kiamat. Na'am asyral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dan yang dimaksud dengan basirah di sini adalah ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama salaf. Inilah al-basirah, inilah ilmu. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala. Dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak dibatasi dengan satu cara saja, tidak hanya dibatasi dengan satu fasilitas saja, bukan hanya dengan khutbah-khutbah saja namun dengan berbagai macam fasilah wasilah yang lainnya ataupun juga fasilitas yang lainnya dengan berbagai macam fasilitas yang Allah karuniakan kepada manusia ini dengan berbagai macam khutbah-khutbah dengan dengan berbagai macam penyampaian-penyampaian dengan berbagai macam acara ketika silaturahmi ataupun juga ketika ziarah mengunjungi saudara-saudara kita nah kita sampaikannya kepada mereka ini juga dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala Demikianlah dengan tulisan-tulisan. nama ma'asyiral muslimin rahimani wa Demikianlah dengan cara mengajar, menyampaikan kepada kaum muslimin pengajaran yang benar. Demikian pula dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diwujudkan dengan al-af'alul hasanah, dengan perbuatan yang baik, dengan apa yang mulia, dengan apa yang terpuji, dengan manusia ini, dengan masyarakat ini, dengan tetangganya demikian pula dari kerabatnya. Yang mana ini merupakan bentuk penerapan dari apa yang dia dakwahkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dakwah tersebut juga bisa dilaksanakan yaitu dengan suhuf, dengan buletin-buletin, menyebarkan buletin-buletin kepada kaum muslimin. Demikian pula majalah-majalah Islamiyah demikian pula dengan wasilah yaitu dengan internet Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikian dengan berbagai macam siaran-siaran radio. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Inilah berbagai macam fasilitas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita manfaatkan berbagai macam cara yang diizinkan oleh syariat Islamiah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Perlu kita perhatikan bersama Jika mereka para penyuruh kepada kebatilan Jika mereka para penyuruh kepada kekufuran Seperti komunisme Dan berbagai macam penyuruh-penyuruh yang lainnya Seruan kepada kesyirikan Seruan kepada penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Islam ini Seruan daripada ajaran yang menyelisih sunnah Rasulullah Wasallam, mereka bisa memanfaatkan berbagai macam fasilitas tersebut dengan berbagai macam medianya sehingga mereka menyebarkan berbagai macam penyimpangan mereka tersebut Hada min ahli dulal wa ahli batil. Ini perbuatan daripada ahli bid'ah. Demikian pula ahli batil. Demikian pula orang-orang yang menyimpang. Maka ahlul haq. Maka ahlul haq. Maka orang-orang yang benar di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah, as-sunni yaitu sunni yang demikian pula as-salafiyun. Maka wajib bagi mereka agar suaranya lebih lantang daripada ahli batu tersebut agar suara lebih kokoh demikian lebih kuat daripada ahli batu tersebut maka ahlul hak lebih harus banyak suaranya dari berbagai macam fasilitas yang telah Allah berikan kepada mereka ini na'am asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah demikian pula kata beliau hafizahullah taala maka semestinya bagi ahlul hak untuk memperbanyak untuk memperbanyak media-media yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk menyebarkan al-haq ini. Nama asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap kali suara itu lebih kuat, kuat, suara itu lebih lantang, suara itu lebih banyak, maka semakin besar pula pengaruhnya di tengah-tengah manusia ini. Nama asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa manusia bergelimang dengan berbagai macam kebodohan bergelimang dengan berbagai macam kesesatan kebedaan penyimpangan hal ini dikarenakan bahwasanya dakwah tidak sampai kepada mereka banyak daripada saudara-saudara kita yang belum tersentuh dengan siraman sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam mungkin bahkan yang terdekat dengan kita mungkin bahkan tetangga kita apalagi yang jauh dari kita inilah sebabnya sehingga mereka-mereka jauh daripada bimbingan Islam yang benar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah demikianlah di antara sebabnya adalah kata beliau hafizahullah taala dikarenakan mereka-mereka para penyuruh kepada kebenaran ini kurang bisa memanfaatkan media yang ada berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin ini untuk menyebarkan semaksimal mungkin dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah juga kata beliau Beliau berpesan hal ini juga disertai dengan tetap memperhatikan yaitu manhaj yang benar, manhaj yang lurus. Demikian pula al-aqidah sahihah, demikian pula tetap memperhatikan akhlak yang mulia, akhlak yang karimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'am muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula suatu ibrah, suatu pelajaran bagi kita semuanya apa yang menimpa pada umat-umat terdahulu daripada kesyirikan, daripada kekufuran yang mana mereka sebelumnya sejak Nabi Adam alaihissalam berada di atas agama yang lurus, berada di atas agama tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Namun kenapa kemudian terjadi kesyirikan demikian pula kekufuran, demikian pula bahkan merajalela berbagai macam kesyirikan tersebut. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala yang datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau memberikan keterangan daripada firman Allah Subhanahu wa taala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghus wa ya'uq wa nasra mereka orang-orang musyrik tersebut berkata Janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Ini merupakan warisan leluhur kita. Jangan kalian tinggalkan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Demikian pula janganlah sekali-kali kalian meninggalkan wad. Demikian pula suwa. Demikian pula yahud. Demikian pula ya'ud. Demikian pula nasrah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kenapa demikian? Bagaimana sejarahnya? Siapa mereka-mereka ini? Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mereka adalah nama-nama orang-orang yang saleh daripada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Orang-orang yang saleh yang beribadah kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun, tatkala mereka meninggal dunia, tatkala mereka meninggal dunia, inilah awal titik daripada kebodohan mereka. Akhirnya mereka membuatkan patung-patung orang-orang yang soleh tersebut di mana mereka duduk di majelis-majelis mereka dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa mereka dalam rangka untuk agar kita meneladani bagaimana semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditancapkanlah patung-patung di majelis-majelis mereka dan belum disembah dan belum disembah hanya sekedar sebagai monumen semata, hanya sekedar untuk mengingatkan bagaimana jasa dan kesukaan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sejarah tidak sampai di situ saja berhenti namun berjalan pada generasi yang berikutnya tak kalah generasi yang pertama meninggal dunia dan bergantilah generasi yang berikutnya dan kemudian kebodohan semakin merajalela akhirnya mereka disembah akhirnya mereka diibadahi sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala tatkala nusian ilmu tatkala ilmu ini sudah dilupakan ketika ilmu sudah dilupakan oleh manusia tidak tahu lagi mereka mana yang benar mana yang salah mana yang tauhid mana yang syirik dikarenakan melupakan ilmu dikarenakan meninggalkan ilmu akhirnya terjatuhlah pada kesyirikan dan kekufuran tersebut ayadan billah Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pelajaran yang amat sangat besar bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang beriman, hendaknya kita tidak aman dengan apa yang ada pada diri kita ini pada diri kita masing-masing daripada keimanan kita daripada tauhid kita jangan kita merasa aman sedikit pun juga demikian pula kita tidak aman dengan generasi yang berikutnya dengan anak cucu kita bisa jaj, bisa saja mungkin kita di atas at-tauhid di atas ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ketika ilmu tersebut ditinggalkan, maka berubahlah keadaannya waliyahzubillah sehingga generasi yang berikutnya akan berubah menjadi generasi yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ilmu terus perlu kita pelajari dengan sabar demikian pula istiqamah, bersabar tutur ilmu, bersabar dengan berbagai macam musibah dan ujian yang menimpa kita, kokoh demikian pula sabar dengan majelis-majelis ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kepada para ummahat. Demikian pula kepada para wanita. Dalam hal ini mereka juga memiliki peran yang amat sangat penting. peran yang amat sangat besar bagi generasi-generasi umat Islam berikutnya ini. Bagi anak cucu kita semuanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibu ataupun juga seorang mama, dia adalah pendidikan terdepan merupakan pendidikan yang paling depan sebelum pendidikan-pendidikan yang ada yang lainnya. Sungguh, sejak anak ini, sejak bayi digendongan daripada mamanya, Mamaklah yang berikan bimbingan kepadanya Ibulah yang berikan pendidikan kepadanya Hingga tumbuh dengan kasih sayang daripada mama tersebut. Nama ma'asyiral muslimin wa rahmakumullah. Dan kemudian semakin tumbuh dan kemudian semakin besar. Ini merupakan madrasatul ula Madrasah yang pertama, pendidikan yang pertama terletak pada seorang ibu, terletak pada seorang ibu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka memiliki peranan, demikianlah tugas yang amat sangat penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sungguh para sahabiah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah figur suri teladan bagi kita semuanya. Nah, sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha إز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دمي كابل عائشة رضي الله عنها sebagai pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berbagai macam ujian, mendapatkan berbagai macam rintangan, namun istri-istri beliau inilah yang kemudian mengokohkannya, yang kemudian menghiburnya, yang kemudian membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian pula para istri, para ibu, antunna sekalian punya andil dalam masalah ini untuk mendukung, demikian pula membantu daripada ta'awun suami-suami antum semuanya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang ibu juga punya peran yang amat sangat besar dalam anaknya sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala. Demikian pula imam yang lainnya banyak mereka dibesarkan bukan oleh orang tuanya atau oleh ayahnya, namun di bawah asuhan daripada ibunya masing-masing, di bawah bimbingan daripada ibunya masing-masing. Demikian pula Syekhuna Syekh kita Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala. Pun juga demikian, beliau tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan bimbingnya daripada ibunya yang amat sangat mencintainya tanpa didampingi oleh seorang ayahnya ketika telah meninggal dunia. Demikian pula rijal daripada kaum ini Iman-iman daripada umat Islam ini di antara mereka tumbuh dengan di bawah bimbingan daripada ibu-ibu mereka tanpa kehadiran ayah-ayah mereka. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi para ibu, demikian pula para akhwat, para putri akhwat sekalian. Nama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Antunna sekalian juga punya andil dalam masalah ini. Antunna sekalian punya andil dalam masalah ini untuk menegakkan untuk menegakkan tauhid. Demikianlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh putra-putri antum semuanya, sungguh putra-putri antum semuanya ini merupakan generasi yang akan menggantikan kita semuanya semoga sebagai pemegang tongkat estafet untuk untuk mengibarkan panci-panci tauhid, untuk mengibarkan bendera kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Sungguh putra-putri Adam semuanya sebagai generasi pengganti daripada kita semuanya ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, persiapkanlah diri kita masing-masing dengan ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula kesabaran, demikian pula ketelatenan, demikian pula kokoh istiqamah di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi diperlukan kesabaran, sekali lagi diperlukan kesabaran. Kesabaran yang memang sangat besar, kesabaran yang memang sangat besar, jiwa besar, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah, demikianlah tidak tidak mudah pecah sebagaimana botol ini merupakan permisalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam botol merupakan benda yang mudah pecah ini dipermisalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita kepada kaum wanita yang mereka memiliki sifat dan watak yang amat sangat rentan, amat sangat mudah patah sifatnya demikian pula perasaannya. Maka kita sebagai laki-laki, sebagai rijal sunnah Jangan seperti wanita, jangan seperti mereka-mereka yang lemah, jangan seperti anak-anak yang lembek demikianlah cengeng. Tegaklah kita, tegarlah kita, kokohlah kita di atas tauhid sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula perlu ekstra kesabaran, perlu ekstra kesabaran di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin dan sembahlah Rabbmu sampai kepada engkau kematian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan berbagai macam amal ibadah kita di bulan Ramadan Demikian pula menyempurnakan berbagai macam kekurangan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Demikian pula memaafkan berbagai macam kekurangan kita di bulan Ramadan. Demikian pula di bulan-bulan yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan untuk tetap istiqomah beramal soleh beribadah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari yang lainnya hingga kita bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Demikian pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan ilmu yang bermanfaat. Demikian pula menganugerahkan kesabaran kepada kita semuanya untuk mempersiapkan generasi-generasi anak cucu kita. Demikian pula kaum muslimin yang lainnya sebagai pengibar bendera-bendera at-tauhid dan bendera sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki memperbaiki keadaan ulat umurina, para pemerintah kita, para pemerintah kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka kepada jalan yang lurus, kepada berbagai macam keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang ini akan bermanfaat kepada عبادك المسلمين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين